taala memberikan keistiqomahan atas setiap peribadahan yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan dari setiap ibadah yang kita lakukan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk mengikhlaskan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab tauhid yang pada pertemuan yang telah lalu kita sudah memasuki bab yang ke-35 bab yang berbicara tentang sabar yang merupakan termasuk bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita menjelaskan tentang keadaan manusia tatkala tertimpa suatu musibah sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya manusia di dalam mensikapi musibah mereka terbagi menjadi empat yang pertama adalah at-tasakhut yaitu orang-orang yang marah tatkala dia tertimpa musibah ima dia nampakkan di dalam hatinya dengan dia marah terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan musibah menimpa dirinya atau dia ungkapkan dengan lisannya dia menyeru dengan seruan jali jahiliyah atau dengan anggota badannya seperti memukul-mukul pipi ataupun yang semisalnya yang menunjukkan ketidaksabaran yang ada pada dirinya yang menunjukkan rasa marah yang ada pada dirinya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bagi dia tertimpa suatu musibah. Dan marah ini hukumnya adalah haram. Ya, dan ini adalah termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang insyaallah nanti kita akan jelaskan berdasarkan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang kedua adalah as-sabru. Yang as-sabru sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita ini hukumnya adalah wajib hukumnya adalah wajib. Yang mana as-sabru ini kama qala syair sebagaimana perkataan seorang penyair as-sabru mithlu ismihi. Sabar itu seperti namanya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu as-sabru ini adalah nama dari sebuah biji yang rasanya sangat pahit yang biasa digunakan sebagai obat yang memang rasanya sangat pahit ya murun madaqatuhu yang rasanya sangatlah pahit lakin awakibuhu ahla minal asari akan tetapi ya akibatnya atau khasiatnya ahla minal asari lebih manis dibandingkan dengan madu kemudian Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan tentang keadaan orang yang sabar yang dengannya nanti kita bisa membedakan dengan orang yang dia ridho keadaan yang ketiga yaitu ridho tatkala tertimpa suatu musibah adapun yang sabar Seseorang yang tatkala dia tertimpa suatu musibah, dia menganggap musibah yang menimpanya adalah thakilun alaihi, sesuatu yang berat. Wayak rohuhu dan dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya. Dia tatkala tertimpa suatu musibah, baik musibah yang mengenai dirinya, hartanya atau keluarganya, dia merasa musibah yang menimpa dirinya adalah suatu yang sangat berat dan dia tidak suka akan tetapi ya, dia berusaha untuk memikulnya. Dia berusaha untuk bersabar. Walaysa wukuhu wukuhu wa adamu sawaan indahu. Dan pada dirinya ya tertimpa musibah ataupun tidak tertimpa musibah bukan sesuatu yang sama pada dirinya. Beda nanti dengan orang-orang yang ridho. Orang-orang yang ridho menganggap ya tertimpa musibah ataupun tidak ini adalah suatu perkara yang sama. Adapun orang yang dia sabar ya walaysa wuqu'uhu wa adamu sawa'an indahu dan tidaklah tertimpa musibah atau tidaknya tertimpa suatu musibah ini perkara yang sama pada dirinya. Dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dirinya, akan tetapi keimanannya mencegah dirinya dari marah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala marah dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dia terkena musibah yang memang sudah Allah takdirkan ya sebelum 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ini orang yang dia bersabar yang hukumnya adalah wajib. Adapun yang ketiga adalah ar-ridho. Yang mana ridho ini hukumnya adalah sunnah. Laisa biwajib, tidak wajib. Ya, di sini kemudian uh, oleh Syekh Al Fauzan beliau menjelaskan ya banyak di banyak di antara manusia yang mereka tidak bisa membedakan bainar ridha was sabr. Ya, tidak bisa membedakan antara ridho dengan sabar. Orang yang tatkala tertimpa musibah dia ridho dan orang yang tertimpa musibah dia sabar. Kemudian beliau mengatakan wa tahrirul maqami fi dzalika Adapun penjelasan yang demikian itu anna sabra 'alal masaib wajibun minal wajibat. Bahwasanya sabar atas musibah yang menimpa dirinya adalah termasuk dari kewajiban. Kenapa? Ya, sabar terhadap musibah yang menimpa diri kita ini hukumnya wajib Li anna fihi tarkat tasakhut ala qada'illahi wa qadarihi. Dikarenakan ya kewajiban bagi kita adalah di dalamnya tatkala kita bersabar itu ada unsur meninggalkan rasa marah terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak boleh marah terhadap takdir Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatunya yang menimpa diri kita. Dan sabar ini hukumnya adalah wajib ya tatkala kita tertimpa suatu musibah li'anna fihi tarkat tasakhut ala qada'illahi ta'ala. Ya karena dalam kesabaran itu ada unsur meninggalkan rasa marah, ya menafikan rasa marah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ridha, adapun ridho ini ditinjau lahu jihatani. Ini ada dua tinjauan. Yang pertama, rajiatun ila fi'lillahi Tinjauan yang pertama kita kaitkan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah mentakdirkan bagi diri kita tertimpa suatu musibah. Musibah ini ya, yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala bisa ditinjau dari dua sisi yaitu fi'lullah ya dari sisi perbuatan Allah yang Allah telah mentakdirkan menetapkan bahwasanya kita tertimpa suatu musibah maka ridho terhadap ketetapan Allah, ridho terhadap takdir Allah, ridho terhadap perbuatan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan musibah pada diri kita. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu musibah kecuali ada hikmahnya. Nah, kalau ditinjau dari sisi ini, ya, ridho ditinjau dari sisi perbuatan Allah yang telah mentakdirkan kita tertimpa suatu musibah, ya, yang ditinjau pula dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah Allah menetapkan sesuatu pasti ada hikmahnya wa ridha bi fi'lihi wajibun minal wajibat wa tarkuhu muharramun wa munafin kamali tauhid maka ridho dengan perbuatan Allah yang telah mentakdirkan bagi diri kita tertimpa suatu musibah maka ini hukumnya wajib ya. dan meninggalkannya muharramun diharamkan dan dapat menafikan kesempurnaan tauhid. Yang kedua arido bil maqdi ay bil musibah. Yang kedua adalah ridho terhadap sesuatu yang yang Allah takdirkan. Ay yaitu dengan musibahnya. Ya, dengan zat musibahnya. Fi nafsiha secara zatnya. Apa sih hukum ridho? dengan musibah yang menimpa diri kita, kita sakit, harta kita hilang, ya ataupun yang semisalnya, orang tua kita meninggal, ataupun yang semisalnya, ya terkait dengan musibah secara zatnya, maka ridho terhadap musibah secara zatnya ini hukumnya adalah mustahabun, laisa wajiban alal ibad. Hukumnya adalah mustahab, disukai atau sunnah tidaklah wajib ya tidaklah seseorang itu diwajibkan untuk ridho terhadap sakit ya tatkala kita tertimpa musibah berupa sakit atau meninggalnya anak anak kita bagi yang sudah punya anak ataupun yang semisalnya ini tidaklah wajib untuk ridho jadi ridho di sini yang hukumnya sunnah sekali lagi jika ditinjau dari zat musibahnya ataupun kalau ada pun kalau ditinjau dari fi'lullah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita tertimpa suatu musibah, maka ini hukumnya adalah wajib. Yang mana orang yang ridho ini ya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin ya, derajatnya lebih tinggi daripada yang sabar yang dia menganggap dua perkara di sisinya adalah sawa ya adalah sama musibah dan nikmat menurut dia adalah suatu perkara yang sama ya, karena dia menyandarkan semuanya itu adalah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bahwasanya yang namanya kehidupan di dunia ini mesti tertimpa terkadang kita tertimpa suatu musibah, terkadang kita mendapatkan suatu nikmat. Yang kedua hal ini adalah merupakan sesuatu yang silih berganti menerima uh, menimpa diri kita dan kedua hal ini musibah dan nikmat ini hakikatnya adalah ujian. Tatkala kita tertimpa musibah ujian, tatkala kita mendapatkan nikmat adalah ujian bagi diri kita. Ya. Seseorang yang yang tertimpa musibah bisa menyebabkan dia mendapatkan pahala dan juga bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa. Begitu pula tatkala seorang dia mendapatkan nikmat bisa menyebabkan dia dapat pahala dan juga bisa menyebabkan dia mendapatkan dosa. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala tatkala kita tertimpa musibah, maka kita bersabar. Dan apabila kebalikannya kita tidak bersabar, maka kita mendapatkan dosa. Dan orang yang tatkala tertimpa suatu musibah dia tidak bersabar bahkan dia marah maka dua kerugian yang dia dapatkan ya yang pertama ya musibah yang menimpa dirinya namanya musibah adalah sesuatu yang tidak mengenakan dan yang kedua dia berdosa tatkala dia marah dengan musibah yang dia dapatkan yang menimpa dirinya dia marah tidak bersabar maka dia berdosa dan bisa ke dalam hukum dosanya termasuk dari minal kabair dari dosa-dosa yang besar sebagaimana nanti insya Allah kita akan jelaskan. Begitu pula orang tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, kalau kita ingin mendapatkan pahala di sisi Allah maka kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita baik dengan hati kita, lisan kita maupun dengan anggota badan kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah syukru bersyukur tatkala tertimpa suatu musibah wa huwa a'lal maratib dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi tatkala seseorang tertimpa suatu musibah. Kenapa dia seseorang dia bisa bersyukur terhadap musibah yang menimpa dirinya karena orang ini ya dia memiliki pandangan di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad eh, Muhammad Sallallahu dengan tiga pandangan hina yara tatkala dia memandang yang pertama anna hunaka anna hunaka masa'ib a'dham minha Ya dia memandang bahwasanya di sana ada musibah yang lebih besar dari apa yang menimpa dirinya. Ya misalnya dia uang hilangnya, uang dia memiliki uang 10 ribu hilang. Dia lihat temannya ada uang yang uh, memiliki uang 1 juta hilang. Oh berarti di sana uh, musibah yang menimpa diri saya itu jauh lebih ringan dibandingkan dibandingkan dengan teman saya. Ataupun ya dia memandang ya bahwasanya musibah dunia yang menimpa dirinya ini ahwanu min din Ini lebih ringan dibandingkan masa'ib musibah yang menimpa agama seseorang. Kalau kita uang uang kita hilang bisa dicari lagi. Tapi apabila seseorang yang dia akidahnya hilang, ya dia melepaskan agamanya, maka ini adalah musibah yang sangat besar dan tentunya musibah yang mengenai dunia kita jauh lebih ringan dibandingkan musibah yang mengenai agama seseorang. Kemudian yang kedua, dia memandang anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Bahwasanya adab dunia itu lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Nanti insya Allah kita akan sedikit, ada sedikit penjelasan ya nanti di penjelasan dalil maksud bahwasanya adab dunia ini adalah lebih ringan daripada adab akhirat. Dia memandang bahwasanya adab dunia ini lebih ringan dibandingkan adab akhirat. Yang mana yang namanya musibah yang dilakukan oleh seseorang itu terkadang terkadang salah satu hikmahnya adalah karena perbuatan dosa yang dilakukan orang tersebut. Dan tentunya seseorang yang dia berbuat dosa ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya Ima Allah menghukumnya di dunia, ima Allah menghukumnya di di akhirat. Dan tentunya tatkala seseorang dia dihukum di dunia dari perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia mampu bersabar, ya, berarti nanti di akhirat dia tidak akan dihukum lagi. Maka dia memandang ya bahwasanya adab dunia berupa musibah yang menimpa dirinya dan dia yakin ada atas perbuatan dosa yang dia lakukan ini lebih ringan dibandingkan dari adab di akhirat. Ya, kemudian yang ketiga dia memandang bahwasanya musibah yang menimpa dirinya adalah sababun litakfiri sayiatihi adalah sebab penghapusan atau penutupan dosa-dosanya dan sebagai sebab bertambahnya kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ma yusibul mu'min min hammin wala ghammin wala syai'in illa kufira lahu biha hatta sauka yushakuha ya, dan tidaklah menimpa sesuatu pun pada diri seorang mukmin min hammin dari kesedihan ataupun rasa kesusahan ataupun segala sesuatu ya kecuali itu sebagai kafarat bagi dirinya hatta sauka sampai-sampai duri yang menusuk dirinya itu hakikatnya adalah sebagai kafarat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kita masuk pada poin yang terakhir itu penjelasan dalil di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya beliau membawakan firman Allah Taala di dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang mana beliau berkata wa qalillahi ta'ala dan firman Allah Taala wa may yu'min billahi yahdi qalbah ya Ayat yang mulia ini adalah merupakan potongan ayat dari surah At-Taghabun ayat 11 yang mana di dalam awal awal awaluha dan eh, dari awal ayat yang mulia ini Allah taala berfirman ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim ya, ma asaba min musibatin apa-apa yang menimpa dirimu dari musibah yakni anna jami'a masaib yaitu bahwasanya seluruh musibah yang Allah turunkan kepada manusia min awalil khaliqah ila akhiriha dari awal penciptaan mereka sampai akhir ya dari awal kita uh, hidup di dunia ini kemudian kita mendapatkan musibah sampai kematian kita musibah yang sudah Allah takdirkan dalam kehidupan kita, fa innallaha qaddaraha. Maka sesungguhnya musibah tersebut Allah lah yang mentakdirkannya. Laisa hunaka musibah tahduthu fil alam illa wa qad qaddaraha Allah. Tidak ada musibah satupun musibah yang terjadi di alam semesta ini kecuali memang semuanya sudah Allah takdirkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa bi idznillah Ya tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ai idznillah maknanya biqada'ihi wa qadarihi. Itu dengan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah yahdi qalbah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Qala Al-Qamah ia berkata Al-Qamah di mana Al-Qamah al ini beliau adalah seorang tabi'in dan termasuk salah seorang murid dari Ibnu Mas'ud ia berkata Al-Qamah di dalam menafsirkan ayat yang mulia ini beliau berkata huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah fayalamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang musibah telah menimpanya. Fayalamu annaha min indillah dan dia ya mengetahui bahwasanya musibah yang telah menimpa dirinya min indillah adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Fayarda wa yusallim. Maka dia pun ridho dan dia pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini oleh Syekh Al Fauzan ya bahwasanya ayat yang mulia ini ya bahwasanya uh, sabar menunjukkan ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya sabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang ini adalah termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana ya, judul yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab minal imani billah. Ya termasuk beriman kepada Allah adalah as-sabru ala aqdarillah. Dan Syekh bin Abdul Wahab beliau berdalil dengan surat At-Taghabun ayat 11 yang menunjukkan bahwasanya sabar terhadap e, musibah yang menimpa dirinya ini termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata sesoleh sesoleh e, Fauzan wa huwa tafsirun zahirun. Dan ini adalah merupakan tafsir penjelasan yang sangat nampak yang menunjukkan bahwasanya seseorang yang dia bersabar ya terhadap musibah yang menimpa dirinya ini termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dari sisi mana? Dari sisi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'min billah dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan di sini oleh sesoleh uh, eh, oleh Syekh al Fauzan yakni wa may yu'min billah yakni yarda bi qada'illah wa yusallimu lahu barang siapa yang beriman kepada Allah yaitu dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan dia pasrah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ini terkait dengan eh, dengan eh, dengan firman Allah sebelumnya yang terkait dengan masalah musibah ma asaba min musibatin illa bi idnillah ya dan tidaklah segala sesuatu musibah yang menimpa diri seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah itu barang siapa yang dia bersabar tatkala tertimpa suatu musibah ya barang siapa yang dia bersabar tatkala dia tertimpa suatu musibah maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya maka Syaikh Fauzan mengatakan wahada huwa syahid dan ini adalah merupakan syahid ya dari ayat yang mulia ini yang menunjukkan bahwasanya sabar terhadap takdir Allah yang berupa musibah termasuk dari keimanan. Kenapa? Allah sama as-sabra 'alal musibah wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi imanan. Jadi Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran atas musibah dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan imanan. Wa man yu'min billah, wa man yu'min billah dan barang siapa yang beriman kepada Allah ya, maksudnya adalah barang siapa yang dia ridho terhadap ketetapan Allah dan dia pasrah terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala ya ini syahid dari ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menamakan kesabaran atas musibah yang menimpa diri seseorang yang dia ridho terhadap musibah tersebut ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan menunjukkan bahwasanya sabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang ini termasuk dari bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Yahdi qalbah." Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ini adalah buah ya seseorang yang ridho terhadap ketetapan Allah dan buah dari kesabaran dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki hatinya yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan di dalam hatinya keimanan, kesabaran, diberikan cahaya di dalam hatinya ya sehingga dia bisa bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kebalikannya kalau seseorang dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya ya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah pada hati orang tersebut. Ya kalau seseorang dalam ayat yang mulia ini orang yang dia bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya maka di antara buahnya Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya maka mafhum mukhalafa maka pemahaman kebalikan dari ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Saleh Al-Fauzan ya kalau seseorang yang dia tidak bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah pada hatinya. Ya dia akan merasa gelisah, resah dan gelisah ya tatkala dia tertimpa suatu musibah. Kemudian di sini ada suatu faedah yang sangat bagus sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Alusi di dalam kitabnya At-Tamhid. Ya beliau mengatakan bahwasanya al-masaib minal qadar. Bahwasanya musibah-musibah itu yang menimpa diri kita ini termasuk dari qadar. Ya termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala wal qadaru rajiun ila hikmatillahi ta'ala dan yang namanya takdir segala sesuatu yang Allah takdirkan apapun itu bentuknya rajiun ila hikmatillah ini dikembalikan kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala apa sih makna dari hikmah hikmah adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah menempatkan suatu perkara pada tempatnya yang sesuai lil ghayatil mahmuda. Ini makna dari al hikmah ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan suatu takdir adalah wad'ul umur fi mawadi'iha al muwafiqati lil ghayatil mahmuda. Itu menetapkan perkara-perkara pada tempatnya yang sesuai lil ghayatil mahmuda dengan tujuan-tujuan yang terpuji. Ini adalah hikmah. Jadi hikmah secara umum pasti dikaitkan dengan tujuan yang terpuji. Tatkala Allah menetapkan segala sesuatu apapun itu, mesti Allah memiliki tujuan yang terpuji dari hal tersebut. Faman al amra fi ghairi mawdi'ihi fahuwa faqad dhalama, faqad dhalama. Dan barang siapa yang dia menetapkan suatu perkara bukan pada tempatnya, maka dia adalah orang yang berbuat zalim dan barang siapa yang menetapkan menempatkan suatu perkara pada tempatnya maka dia dinamakan orang yang adil ya akan tetapi orang yang adil waqad yakunu ghairu hakim belum tentu dia orang yang ber, memiliki hikmah jadi hikmah ini adil plus kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Terkadang orang menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia nggak punya tujuan yang lainnya. Ya, ya saya tempatkan aja pada, di pada tempatnya ini nggak ada tujuan yang mulia di baliknya. Tapi kalau hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia memiliki tujuan yang terpuji. Kenapa ditempatkan di tempat tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala manfiun anhu adzulmu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dinafikan dari sifat zalim. Ya sehingga segala takdir yang menimpa diri seseorang, segala musibah ini pasti ada hikmahnya ya di antara hikmah musibah berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di antaranya adalah tanda kebaikan seseorang, kemudian tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian penghapus dosa, kemudian akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita memahami yang demikian ini, kita yakin bahwasanya musibah yang menimpa diri kita pasti ada hikmahnya ya fa na'lamu bidzalika maka kita mengetahui demikian itu bahwasanya musibah yang menimpa diri kita fa inal khaira lana ya sesungguhnya musibah tersebut adalah kebaikan bagi kita jika kita bersabar maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya kemudian kita uh, jelaskan dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa fi sahihi Muslim di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ithnani fin nasi huma bihim huma bihim kufrun ya. ithnani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayt Ithnani yakni khoslatani. Ada dua sifat finnasi pada diri manusia walau kanu muslimin ya walaupun dia adalah seorang muslim manusia secara umum ya huma bihim kufrun yang kedua sifat ini ya, yang ada pada mereka termasuk dari kekufuran huma bihim kufrun dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, kufrun di sini huwa kufrun asghar. Adalah kufur yang kecil. Karena kita ketahui bersama bahwasanya kufur itu ada dua, kufrun asghar dan kufur akbar. Adapun yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah ini ada dua sifat pada manusia yang apabila dua sifat itu ada pada mereka, maka ini adalah termasuk bentuk kekufuran dan kufur di sini adalah kufur asgar. Li'annahu al-kufra idza nukira fa innahu yuradu bihi al-kufur asgar. Ya, karena kekufuran jika dia bentuknya dinakirahkan kufrun ini adalah bentuknya nakirah maka yang dimaksud di sini adalah kufur asgar. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun yang mencela seorang muslim adalah kefasikan wa qitaluhu dan membunuhnya adalah kekufuran ya kufrun di sini adalah kufrun duna kufrin ya istilahnya Ibnu Abbas maksudnya adalah kekafiran di bawah kekafiran maksudnya adalah kufur yang asgar karena bentuknya nakirah ya ab, nah, hadafil fil kufril asgar amma ida urifa bi alif wal lam adapun jika dimarifatkan dengan alif wal lam fa innahu yuradu bihi al kufur akbar ya apabila dia dimarifatkan dengan alif dan lam maka yang dimaksud di sini adalah kekufuran yang yang akbar sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajul wa bainas syirki wal kufri bainar rajul wa baina asyirki wal kufri tarkus sholah pemisah seseorang antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat ini salah satu dalil yang dijadikan dalil oleh para ulama ya orang-orang yang meninggalkan sholat sama sekali dalam kehidupannya maka dihukumi kufur dan kufurnya adalah kufur yang akbar karena di sini bentuknya adalah ma'rifah asyirku wal kufur adalah bentuknya ma'rifah ini diantara salah satu dalil yang dibawakan oleh para ulama. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, "Wa laisa kullu man qama bihi khaslatun min khisalil kufri yakunu kafiran khalisan." Ya, wa laisa kullu dan tidak setiap orang yang ada pada dirinya sifat dari sifat-sifat kekufuran yakunu kafiran khalisan maka dia dihukumi kafir Sebagaimana tidak semua orang yang ada pada dirinya sifat dari sifat-sifat kemunafikan, dia dihukumi munafikon khalisan. Wah, dan sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah lalu, tatkala kita menjelaskan judul bab ya bahwasanya termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan iman ini adalah memiliki beberapa cabang yang yang paling tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah kemudian uh, wal haya'u su'batun minal iman malu sebagian daripada iman dan menyingkirkan jalan ini termasuk dari uh, wa imatatul tariq anil adad wa adanaha wa imatatul tariq anil adad dan yang paling rendah adalah menyingkirkan jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan. Masing-masing cabang keimanan ini dia ada lawannya dari cabang-cabang kekufuran. Ya, masing-masing cabang keimanan ada lawannya. Ya. Dan cabang-cabang keimanan ini ada yang mengesahkan keimanan. Kalau tidak ada berarti nggak sah imannya. Ada yang cabangnya adalah merupakan kesempurnaan dari keimanan. Begitu pula dengan kekufuran Ya, kufur juga memiliki cabang-cabang. Ada kekufuran kalau dia melakukan dari cabang kekufuran ini bisa dia keluar dari Islam, ada yang hanya sekedar kufurnya ini bisa mengurangi keimanan pada diri pada diri seseorang. Tatkala sabar terhadap musibah yang menimpa diri seseorang, yang ini termasuk dari kesempurnaan iman yang ada pada diri seseorang merupakan cabang dari keimanan, maka kebalikannya kalau seseorang dia tidak sabar, dia marah ya terhadap takdir berupa musibah yang menimpa dirinya berarti dia telah melakukan cabang-cabang dari kekufuran dan kekufurannya di sini tidak sampai kepada kufur yang yang akbar. Jadi tidak semua orang yang ada pada dirinya sifat-sifat kekufuran dia dihukumi kafir khalisan. Kafiran khalisan maksudnya adalah kafir yang menyebabkan dia keluar dari dari Islam. Ya maka di sini beliau mengatakan wa wajhu syahid min hadal min hadal hadis dan syahid dari hadis yang mulia ini di antara dua bentuk kekufuran yang ada pada diri manusia maksudnya di sini adalah kufur asgar syahidnya adalah wan alal mait wan alal mait yaitu idharul jaz'i alal mait menampakkan ya kemarahan atas meninggalnya seseorang yang dia cintai ya dia merasa marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala ya yang mewafatkan orang-orang yang dia cintai dan niyaha ini adalah menyelisihi kesabaran ya niyaha adalah menyelisihi dari kesabaran maka di sini dijelaskan fal ayatu dallat ala anna sabra wa ridha min khisalil iman maka dalam ayat yang tadi sudah kita bacakan surah At-Taghabun ini menunjukkan bahwasanya sabar dan ridho ini termasuk dari sifat-sifat keimanan ya dan hadis yang mulia ini kebalikannya menunjukkan bahwasanya marah terhadap musibah ya menampakkan kemarahan tatkala tertimpa musibah annahu min khisalil kufri bahwasanya ini termasuk dari sifat-sifat kekufuran dari masing-masing cabang keimanan ya ada lawannya dari cabang-cabang kekufuran. Ya, kemudian dalil yang selanjutnya walahuma an ibni mas'udin marfu'an. Dan dari keduanya yaitu dari Imam Bukhari dan Muslim an ibni mas'udin dari Ibnu Mas'ud marfu'an secara marfu itu hadis yang sanatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laisa minna bukan termasuk dari golongan kami mendorobal khudud orang yang memukul-mukul pipi wasaqqal juyub dan orang yang dia merobek kerah baju wada'a bidakwal jahiliyah dan orang yang menyeru dengan seruan jahiliyah dijelaskan di sini oleh Syekh Al Fauzan sabda Rasulullah laisa minna bukan termasuk dari golongan kami hadhil kalimah kathiran ma ta'ti an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat yang seperti ini ya ini banyak sekali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian eh, amalan-amalan uh, yang dilarang oleh beliau. Laisa minna, bukan termasuk dari golonganku. Ya. Ini mimbabi tahdir ini uh, dalam rangka memberikan peringatan yang sangat keras atas perbuatan yang disebutkan setelahnya. Kalau Rasulullah mengatakan laisa minna bukan termasuk dari golonganku orang yang melakukan ini dan itu, maka ya perbuatan tersebut adalah tahdiran sebagai bentuk peringatan yang keras bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana pula eh, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man ghassana falaysa minna." barang siapa yang berbuat curang kepada kami falaisa minna maka kami berlepas diri dari orang tersebut dan juga uh, sabda Rasulullah laisa minna man tasabbaha bi ghairina laisa minna bukan dari golongan kami orang yang dia menyerupai dari selain kami Adapun makna dari sabda Rasulullah laisa minna ay al bara'atu mimman fa'ala dzalika yaitu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Walakin laisa ma'naha annahu yakhruju minal Islam. Dan tidaklah maknanya bahwasanya dia keluar dari Islam laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini maksudnya bukan dia keluar dari Islam, tapi sebagai bentuk berlepasnya berlepasnya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukannya. Wa inna ma maknaha dan sesungguhnya maknanya adalah at-tanfiru min hadal fi'li atau min hadal amal adalah untuk menakut-nakuti agar orang lari untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, wa ahsanu wa ahsanu ma yuqalu fiha dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan dan yang bagusnya ya tatkala kita menjelaskan hadis-hadis yang seperti ini ada kalimat laisa minna bukan termasuk dari golongan golongan kami ya maka eh, kita uh, eh, anna min eh, kita tidak usah wala tufassar tidak usah kita tafsirkan tidak usah kita jelaskan ya pokoknya kita langsung aja artikan laisa minna bukan termasuk dari golongan kami Gak usah kita jelaskan, oh ini maksudnya adalah maksudnya tidak sampai keluar dari Islam. Ya. Tidak usah kita jelaskan yang seperti itu, tidak tidak usah kita tafsirkan. Tujuannya agar manusia ini berlari tidak melakukan sebagai peringatan, ya sebagai peringatan yang keras ya terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan demikian itu. Tapi tetap kita meyakini pelakunya tidak sampai keluar dari dari Islam. Jadi namun tatkala kita menjelaskan yang nggak usah kita tafsirkan. Ya kecuali kalau kita jelaskan dalam uh, ber, uh, ber, kita jelaskan kepada para tolabul ilmi maka yang seperti ini tidak masalah tapi kalau kita ceramah-ceramah umum ya di luar misalnya nggak usah kita tafsirkan makna dari laisa minna bukan termasuk dari golongan kami tujuannya adalah sebagai bentuk peringatan yang keras dari perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak termasuk dari golonganku orang yang memukul-mukul pipi merobek kerah baju dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah yang di, yang dimaksud di sini adalah tatkala seseorang tertimpa suatu musibah. Biasa orang-orang jahiliyah ya tatkala mereka tertimpa suatu musibah ya sebagai bentuk rasa marah mereka ya terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan memukul-mukul pipi atau e, merobek kerah baju atau menyuruh dengan seruan jahiliyah dan juga perbuatan-perbuatan yang semisalnya ya yang menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir atau yang sebelum terakhir wa an Anas dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza aradallahu bi abdihi al khaira ajjala lahu bil uquba fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, bagi hambanya, ajjala lahu bil uqubah, maka Allah segerakan baginya ya bagi hamba tersebut uqubah fid dunia, balasan di dunia. Wa idza arada bi abdihi asyarra dan apabila Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan amsaka anhu bidzambihi maka Allah akan tahan atasnya dari perbuatan dosa yang dia lakukan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah sampai nanti Allah sempurnakan baginya ya di ha, pada hari kiamat. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan eh, makna dari eh, sabda Rasulullah idza arada Allahu bi abdi al khaira yakni min alamati iradatillahi bi abdihi al khair di antara alamat Allah menghendaki menginginkan kebaikan pada seorang hamba yaitu Allah segerakan ukubah dia di dunia atas dosa yang dilakukannya ya apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri kita ya maka Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan balasannya di dunia yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit ya, atau menimpakan musibah yang lainnya seperti hilang hartanya, ataupun musibah yang lainnya. Kemudian di sini dijelaskan dikarenakan seseorang yang dia menyelisih perintah Allah la budda antaqa'alaha ukubah. Orang yang menyelisih perintah Allah yang dia melakukan kemaksiatan la budda antaqa'alaihi ukubah. Ya, mesti baginya itu mendapatkan ukubah, balasan dari Allah illam yakfirullah. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya. Walakin idza kana Allah yaghfiruhu hadza khair. Akan tapi jika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dengan catatan walaupun dia tidak bertobat, ya maka ini adalah lebih baik. Dosa di bawah kesirikan itu tahta masyia Allah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ampuni walaupun dia tidak bertobat. Terkadang Allah tidak ampuni dan dosa yang tidak diampuni ini terkadang Allah balas di dunia, terkadang Allah balas di di akhirat. Jadi dari dosa yang kita lakukan ini yang dibawa dari kesirikan ya adalah tahta masyiah Allah dibawa kehendak Allah terkadang Allah ampuni dosa kita tidak disiksa di dunia dan juga tidak disiksa di di akhirat wahada khair dan inilah yang terbaik yang paling baik bagi diri kita tatkala kita melakukan perbuatan dosa dan kita tidak sempat untuk bertobat tapi Allah ampuni nggak disiksa di dunia nggak disiksa di akhirat tapi apabila Allah tidak mengampuninya ya subah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuninya maka nanti ada dua kemungkinan ima Allah siksa kita di dunia ima Allah Subhanahu wa taala siksa kita di akhirat dan tentunya ukuba fi dunya hadha khairun bi'tibari an, an, an ta'khira al ukuba ila al akhirah dan tentunya ukuba di dunia yang Allah berikan kepada kita terhadap perbuatan maksiat yang kita lakukan fahada khairun tentunya ini lebih baik kalau kita bandingkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukumannya di di akhirat li'anal ukuba fil akhirah asyaddu karena hukuman di akhirat itu dia tentu lebih lebih keras dibandingkan hukuman di di dunia. Kama qala ta'ala di dalam surah Toha ayat 127 sebagaimana firman Allah taala di dalam surah Toha ayat 127 wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan tentulah adab akhirat asyaddu wa abqa itu lebih keras dan lebih mengekalkan. Ya, adapun ukubah di dunia kalau kita bandingkan dengan ukubah di akhirat ini jauh lebih ringan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim inna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah sesungguhnya adab dunia itu jauh lebih ringan daripada adab akhirat. di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mayuridillahu bihi khairan yusib yusib minhu, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, maka orang tersebut akan Allah berikan musibah. Maka dijelaskan di sini wali hada kana ba'du salaf, oleh karena itulah sebagian salaf mereka menuduh dirinya apabila dia melihat kok dia tidak mendapatkan musibah, kok tidak pernah sakit ataupun yang semisalnya, maka para ulama salaf dia ya kalau selama hidupnya atau dalam jangka waktu yang panjang kok nggak pernah sakit, selalu mendapatkan kenikmatan, maka mereka akan menuduh diri-diri mereka. Ada apa dengan saya? Ya, apakah Allah tidak menginginkan kebaikan pada diri saya? apakah ini salah satu bentuk dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kalau kita ya nggak pernah mendapatkan musibah, senangnya bukan eh, senang sekali ya. Akan tapi kalau para ulama mereka kalau tidak mendapatkan musibah maka dia akan menuduh diri mereka sendiri. Kenapa dengan diri saya? Ada apa dengan diri saya? Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan? Ya, apakah ini adalah termasuk dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini dikatakan fafil fafil masaib maka di dalam musibah itu ada ada kenikmatan bagi seorang hamba ya tatkala dia dapat bersabar terhadap musibah yang menimpa dirinya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza arada bi abdihi asyarra amsaka anhu." Ya, apabila Allah menghendaki bagi hambanya kejelekan, maka Allah akan tahan. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ukubah pada dirinya di dunia. Ya ma'annahu ya'si ya sementara dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menyelisih perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya takkan tetapi dia tidak mendapatkan ukubah musibah tidak menimpanya bahkan wa mahada yuna'am ya bahkan dia diberikan selalu diberikan nikmat dan diberikan sehat pada badannya dan tidak sakit wahada wahadi alamatu alamatu syarrin min wahadihi alamatu syarrin dan yang demikian itu adalah alamat kejelekan. Yang ini adalah salah satu bentuk makar Allah Subhanahu wa taala yang nanti hatta yuafiya bih yaumal qiyamah. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan dirinya pada hari kiamat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan orang ini ke negeri akhirat dalam keadaan dia membawa dosa-dosa yang sangat banyak sehingga dia akan diadab disiksa dengan siksaan yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Ya, maka di sini di dalam ayat yang mulia ini ada beberapa di dalam hadis yang mulia ini dikatakan wadalah hada maka hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kebaikan dan keburukan ini semuanya adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan pasti di dalamnya ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita tertimpa suatu musibah pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah uh, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Kemudian kita bawakan hadis yang terakhir wa wa, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini pun dari Anas bin Malik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna idhamal jaza ma'a ma'a idhamil bala sesungguhnya besarnya suatu balasan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala eh, eh, min idhamil bala ini tergantung dari besarnya musibah yang menimpa dirinya. Jadi besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada seseorang ini tergantung dari besarnya musibah yang menimpa dirinya. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya maka ini adalah merupakan dalil bahwasanya tatkala Allah mencintai seseorang ya di antara bukti atau alamatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya dengan memberikan musibah-musibah kepada orang tersebut. Ini salah satu hikmah ya di antara hikmah musibah yang menimpa seseorang. Faman radiya falahu ridha dan barang siapa yang dia ridho terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah ya, yang menimpa dirinya berupa musibah falahu ridho maka dia akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala wa hadha dalilun ala ala annal jazaa min jinsil amal ini adalah dalil bahwasanya yang namanya balasan itu tergantung dari jenis amalan tatkala seseorang dia ridho terhadap takdir Allah berupa musibah yang menimpa dirinya, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho. Dan sebaliknya waman sakhita falahu asukhtu dan barang siapa yang dia marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala falahu asukhtu maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun menunjukkan bahwasanya al jazau min jinsil amal. Namanya balasan itu sesuai dengan, dari jenis amalannya. Maka di sini yang terakhir terkait dengan masalah bab ini uh, ada beberapa faidah yang disimpulkan oleh Syekh Al Fauzan. Yang pertama bahwasanya seluruh masaib musibah ini hakikatnya adalah merupakan ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua bahwasanya ridho terhadap ketetapan dan takdir Allah ini adalah minal iman termasuk dari keimanan. Dan di antara takdir yang Allah tetapkan pada diri kita adalah musibah yang menimpa diri kita. Ya, wa man yu'min billahi yahdi qalba dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menamakan kesabaran terhadap musibah yang menimpa diri seseorang dengan keimanan. Kemudian yang ketiga, annal iman lahu khisalun. Bahwasanya iman itu memiliki khisal, memiliki sifat-sifat. Ya, di antaranya adalah ridho terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana sabda Rasulullah al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Ya bahwasanya iman itu memiliki sekitar 70-an, 73-an cabang ya. Yang paling tinggi adalah qaulul la ilaha illallah sebagaimana sudah sudah kita jelaskan. Kemudian uh, faedah yang keempat anna ridha bi qada'illahi wa qadarihi bahwasanya ridha dengan ketetapan dan takdir Allah ini adalah yusabbibu hidayatul qulub adalah sebab mendapatkan hidayah hati. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah, dia menerima akan ketetapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki hatinya. Kemudian faedah yang kelima diambil dari hadis Abi Hurairah bahwasanya mencela nasab dan niyaha al mait meratapi mait min khisalil jahiliyah. Itu termasuk dari sifat-sifat jahiliyah. Kemudian faedah yang keenam bahwasanya anna laisa kullun man ittasafa bi syai'in min umuril jahiliyah yakunu kafiran al kufra al akbar. Bahwasanya tidak setiap orang yang disifati dari sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah ya orang yang tidak semua orang yang dia disifati dengan sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah yakunu kafiran uh, yakunu kafir maka dia kafir kufur akbar. Tidak semua orang yang disifati dengan sesuatu dari perkara-perkara jahiliyah ya dia dikatakan kafir melakukan kekufuran yang akbar. Kemudian uh, faedah yang ketujuh bahwasanya kufur itu anwa ada beberapa macam, ada dua macam. Yang pertama adalah kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan yang kedua adalah kufur yang asgar yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kemudian Faedah yang ke-8 diambil dari faedah Ibnu Mas'ud bahwasanya sakol juyub merobek-robek kerah baju kemudian memukul-mukul pipi kemudian berteriak dengan teriakan jahiliyah ini termasuk dari kabair ya termasuk dari dosa besar jadi orang yang tidak sabar terhadap musibah yang menimpa dirinya ini bukan dosa kecil tapi termasuk dari kabair termasuk dari dosa besar kenapa li'anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tabarra'a mimman fa'alaha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang melakukannya kemudian faedah yang ke ke-9 bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk menjauhi sifat-sifat jahiliyah dan bahwasanya setiap sifat yang disandarkan ya setiap perbuatan yang disandarkan Eh, bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dari sifat-sifat jahiliyah fahuwa madzmumun menunjukkan perbuatan tersebut adalah tercela. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ke-10 di dalam hadis Anas, ya Allah itu disifati dengan ridho dan marah. Ya, bi ridho wa sukhti. Wahuma dan keduanya adalah merupakan dua sifat Allah dari sifat-sifat Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala laisa karidu al makhluk tidak seperti ridhonya makhluk dan juga tidak seperti marahnya makhluk. Jadi kita namun kita tetapkan ya bahwasanya di antara sifat Allah adalah ar-ridho suhtu Ya kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tidak seperti ridho dan marahnya yang ada pada pada makhluk. Kemudian faedah yang ke-11, faedah yang terakhir dari hadis dari hadis Anas yang pertama bahwasanya di antara alamat ya alamat Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seseorang muslim adalah yusabu yusabu fi badani dia ditimpa suatu musibah baik musibah menimpa badannya hartanya ataupun keluarganya dan yang kebalikannya yang kedua ya antara alamat kejelekan pada diri seseorang ya dia tidak mendapatkan musibah ya perbuatan dosa yang dia lakukan yang seharusnya dia mendapatkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi Allah tahan di dunia, Allah tidak siksa dia di dunia, Allah tahan yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan atas dosa yang dia lakukan di di akhirat. Ini beberapa faedah dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sedikit masuk pada bab yang selanjutnya itu bab yang ke al-babu as-sadisu wa thalathun bab yang ke-36. Bab yang ke-36 diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Babu majaa jaa firriya. Ai babu ma fihi minal wa'idi wa bayani annahu syirkun yuhbitul amal alladhi khalatahu. Itu bab apa-apa yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah minal wa'idi dari ancaman orang yang ria ya, dan menjelaskan bahwasanya ria ini termasuk dari kesyirikan yang dapat menghapus amalan yang tercampurinya. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insya Allah kita akan jelaskan. Yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah makna riya, definisi dari riya. Kemudian yang ketiga adalah pembagian riya dan hukumnya. Ya, pembagian riya dan hukumnya yang mana nanti para ulama membagi riya terbagi kisma ini ala kisma ini terbagi menjadi dua ada ria yang hukumnya syirik akbar dan ada ria yang hukumnya syirik asgor. Nanti kita akan jelaskan kapan ria itu syirik akbar dan kapan ria itu syirik asgor. Kemudian eh, poin yang keempat tentang khotru ria. Ya, di antara bahaya-bahaya ria sebagaimana dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang selanjutnya poin yang kelima adalah tentang uh, keadaan suatu amalan yang dia tercampur ria. Ya al ibadatu idza khalatahu ar-riya wa huwa ala thalathati halatin. Yang mana ibadah jika dia tercampur ria maka ibadah tersebut nanti ada tiga keadaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di antaranya yang pertama, ya keadaan yang pertama uh, pendorong awal seseorang dia beribadah karena ria bagaimanakah keadaan amalan yang dia lakukan seperti ini kalau memang awalnya itu adalah ria kemudian keadaan yang kedua seseorang yang dia beribadah awal niat awalnya lillah ikhlas ya kemudian di tengah-tengah amalan muncul perasaan ria seseorang tatkala dia baca Al-Qur'an ya pada awalnya memang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala kemudian tiba-tiba ada seseorang yang lewat di samping dia muncul perasaan ria Bagaimanakah ria yang muncul di tengah-tengah amal yang dilakukan oleh seseorang? Bagaimana keadaan amalnya ini? Apakah rianya membahayakan atau tidak? Kemudian nanti keadaan yang ketiga adalah muncul ria setelah selesai beramal. Ya, selesai kita jadi imam misalnya sebagaimana dicontohkan oleh Ustadz eh, Abdul Zain, ya seorang jadi imam sudah salam kanan salam kiri, balik ke kanan, tiba-tiba di depannya ada calon mertua, timbul perasaan ria. Sudah selesai beramal. Ya, bagaimanakah nasib amal yang dia lakukan? Ya, dia muncul ria tatkala sudah selesai ber, beramal. Allah kita akan jelaskan. Kemudian poin yang keenam adalah minturuki ila jirriya. Ini poin yang sangat penting yaitu minturuki ila jirriya. Di antara cara-cara mengobati ria. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya ria ini adalah suatu penyakit ibarat seperti lautan yang tidak bertepi. Ya setiap orang pasti terjangkit yang namanya ria. Pasti. Ya hatta ulama sekali berapapun mesti terjangkit ria. Ya oleh karena itulah ria ini suatu perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpa para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala arriya. Ya, Rasulullah saja mengkhawatirkan para sahabat ya ter, tertimpa kesirikan yang asghar itu ada yaitu riya lalu bagaimana dengan orang-orang yang dibawa para para sahabat. Ya sehingga para ulama di sana mereka Eh, menjelaskan di antara eh, cara-cara ilaj ria menghilangkan ria yang mungkin tiba-tiba muncul di dalam hati kita. Kemudian poin yang terakhir adalah bayanu dalil, penjelasan dalil. Ini di antara poin-poin yang insya Allah kita akan jelaskan pada bab yang ke-36. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.